Naam. Alhamdulillah, a'azakumullah. Sebelumnya al minkum. Ya mungkin agak beberapa waktu yang lalu kita sempat libur kembali. Naam. Ya, kudurlah ya. Karena ada beberapa uzur, halangan, sehingga menyebabkan kita belum bisa melakukan kajian seperti biasanya sehingga hingga pada hari ini oleh karena itu sebagaimana yang anak katakan sebelumnya tadi kita sangat bersyukur ya Allah memudahkan kita ya kalau bukan hidayah pertolongannya taufiknya tentunya kita tidak akan sanggup untuk bisa melakukan ibadah yang mulia ini. Nah, yaitu mempelajari ilmu syar'i yang mana kita semua telah mengetahui bagaimana keutamaannya. Nah, padilannya yang sangat besar. Ya, sangat besar. Ya, hendaknya majelis ilmu ini adalah sesuatu yang sangat kita nantikan. Ya, kita berupaya sangat merindukannya ya nah sehingga terkala terhalanginya dengan adanya halangan ya uzur membuat kita sangat sedih ya sebenarnya sangat sedih luputkan bagi kita keutamaan yang sangat besar nah keutamaan menuntut ilmu nah yang merupakan jalan yang telah Allah janjikan, jalan yang paling mudah bagi seorang hamba sebab untuk menuju jannahnya, ya, menuju surga. Itu ada jaminan ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala terkala seorang hamba menuntut ilmu. Demikian juga ya, sekian padilah yang pernah kita dapatkan ya kita telah kita ketahui di antaranya ampunan dari seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi ya bahkan doa ampunan dari al-haut ya nah kan aus termasuk an-naml semut yang tentunya mereka berdoa ya dengan cara yang mereka miliki yang Allah ilhamkan kepada mereka. Allah yang maha mengetahuinya. Nah, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi diberikan doa ampunan kepada orang yang mempelajari ilmu syar'i. Demikian juga di dalam majelis ilmu Allah turunkan sekina, ketenangan, ketentraman, keberkahan. Nah, sekian fadilah. Dan hadis yang masyur, Nah, terkala ini sebagai bentuk kebahagiaan kita ya. Kalau Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu, ingatlah hadis ini. Ya, hadis yang yang menjadi penghibur diri kita. Mungkin ya, dari sisi perkara dunia kita termasuk orang yang biasa atau bahkan penuh kekurangan tapi dengan nah ilmu yang kita dapatkan hadis nah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana ucapan beliau ini bukanlah sesuatu yang bersumber dari hawa nafsu merupakan wahyu yang Allah wahyukan tatkala beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mayuridillahu bi khairan yufakihu fiddin ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi sebab kebahagiaan yang sangat besar bagi kita semua. Tatkala kita berupaya dengan ikhlas, ingin benar-benar mengkaji ilmu agama ini. Nah, karena pada hadis tadi, nah, sesuatu yang nah, telah dijanjikan bagi para penuntut ilmu. Seorang orang, orang yang mempelajari ilmu syar'i yang penuh keikhlasan adalah termasuk orang-orang yang Allah inginkan padanya khairan mayuridillahu bihi. Barang siapa yang Allah hendaki padanya khairan, subhanallah, pakai gede. baginya. Di antara sebab umami MTS tadi adalah talibul ilmu syari. Nah, dan tentunya talibul ilmu syari adalah satu kewajiban bagi kita semua. Dan kita berupaya menunaikan kewajiban tersebut. Nah, sehingga Hibbatillah a'azakumullah penting bagi kita untuk mengingat ya mengetahui hal ini Tak kadang mungkin karena faktor tertentu usir tertentu entah karena sakit ya Sini kita berhalangan untuk hadir ke majelis ini atau faktor-faktor karena hal yang lainnya nah dengan kita mengetahui beberapa dalil berapa? Naam, janji dari Allah SWT. Allah kabarkan dari Al-Quran dan hadis terkait fadilah menuntut ilmu yang membuat kita berupaya untuk rindu, semangat untuk hadir menjadi ilmu. Di antara upaya keutamaan besar dari menuntut ilmu dan perlu kita ketahui apa. Nah, terlebih lagi ya, oleh bilang banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam Nah, ataupun mengaku pergerakan Islam. bilang zalik. Ya. Mengaku memperjuangkan Islam. Tapi tentunya tidak dengan cara yang syar'i. Kemudian bila dengan cara-cara yang itu bertentangan dengan syariat. Jadi padanya sekian banyak mukhallaf. Nah, ikhtilaf. Upa. Segala hal yang bertentangan dengan syariat. Waliyahbillah. Mereka terjadi. Dan mereka mengatasnamakan Islam. Membela Islam. Memperjuangkan Islam. Memperjuangkan negeri. Ya, kan? Nah. Eh, oleh Allah. Itu dengan cara-cara yang itu tidak ada bimbingan dari Al-Quran. Tidak pula dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan bertentang. Dan Adapun kita, tatkala kita berupaya menuntut ilmu, pahamilah Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, di antara Syekh Muhammad Muslim Al-Utsaimin. Ulama al-mu'assirin zaman kita sekarang ini. Tentunya sekian para ulama yang lain. Orang-orang yang berupaya menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama. Maksudnya, termasuk termasuk juga orang-orang yang telah memiliki bekal ilmu dan mendakwakannya termasuk orang-orang yang telah memperjuangkan, berupaya memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama, membela agama. Sejatinya kita sedang berjuang ya. ya untuk dipahami. Ya. Ini termasuk perjuangan kita. Ini upaya kita membela agama kita. Kita berupaya membela agama kita. Tentunya harus dibekali dengan ilmu. Kita pelajari akidah yang benar ya manhaj yang benar prinsip yang demet, yang benar yang bimbingkan diajarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah bagaimana nah akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan bimbingan kepada para sahabat terus turun temurun hingga Naam, sampai kepada kita. Tatkala umat Islam ya, telah jauh dari hal tersebut tatkala upaya na'udzubillah zalik musuh-musuh Islam demikian juga menjauhkannya bahkan menggambarkan dengan penggambaran yang bertolak belakang ya maka seorang talib seorang duat Allah, mereka para ulama memperjuangkan Islam akidah yang benar prinsip yang benar manhat yang benar Demikian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ini bukanlah perkara yang mudah, bukanlah perkara yang sepele. Butuh dengan kesabaran, butuh dengan ketekunan, butuh dengan perjuangan, butuh dengan kegigihan, butuh dengan pengorbanan bahkan. Butuh dengan pengorbanan, ya ikhwan. Ini perkara yang penting. Nah, ingatlah ya, Ya, janji-janji Allah. Nah, terhadap orang-orang yang benar-benar jujur. Mengikuti. Membela agamanya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa inna Allah lama'al muslimin. Menjadi Allah SWT. Alladzina jahadu fina. Sementara. Sesungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh. Serius. Bersungguh-sungguh jahadu fina. Mereka membela, memperjuangkan agama kami, syariat kami, akidah ini, manhaj ini. diannahum subulana. Sungguh, sungguh, sungguh. Sungguh pasti kami akan berikan hidayah, taufik pada mereka. Untuk menempuh jalan-jalan kami. Nah, Allah kasih hidayah, Allah kasih kemudahan jajah. Dan Allah ingatkan, tentunya perkara ini bukanlah perkara yang sepele. Penuh dengan ujian, halangan, rintangan, penuh dengan kesabaran, butuh dengan kesabaran yang besar. Butuh dengan perjuangan, bahkan pengorbanan. Ya. Pengorbanan harta. Nah, pengorbanan waktu. Ya. Luar biasa. Bukan tidak. Sedikit. Para ulama di zaman sebelum kita, para salah Pendahulu umat ini yang soleh. Mereka memperjuangkan agama ini. Akidah yang benar ini. Dengan pedang. Ya. Dengan an-nafs. Dan jiwa dan raga. Dengan nyawa mereka bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka ingat. Wa inna allaha ma'al muslimin Dan sungguh-sungguh Allah bersama orang yang berihsan. Allah nyatakan orang-orang yang bersungguh, bersungguh-sungguh berjuang membela agama kami, mereka lah orang ihsan. Ya. Al-muhsinin. Tidak semata-mata orang muhsin itu ya. Orang yang hanya orang yang memberi. Memberi berupa harta tatkala mereka berupaya membela agama, menyebarkan ilmu. Mereka memberi dengan ilmu asyara'i. Bukan inilah muhsir. Allah dan Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang senantiasa Allah jaga, Allah lindung, Allah bersama mereka. Nah, di antara janji Allah SWT. Waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini janji Allah. Ingatlah wahai. At-tulab. Alimul ilm. Sadarlah wahai para penuntut ilmu. Apa yang kalian lakukan ada Bisa kondisi ini adalah seorang pejuang pejuang oh, yang benar. Ya, perjuangan tidak semata-mata di Ma'arokah, ya, di medan perang, pertempuran. Dengan silah ataupun tombak. dan pedang ataupun tombak. Tapi seorang talibul ini mereka adalah seorang pejuang. Mereka berjuang. Mereka ingin mempelajari din, akhir yang benar, prinsip yang benar, manhaj yang benar. Mereka berjuang. Tidak mudah. Butuh kesabaran butuh keuletan. Nah, ya. butuh senantiasa bertan, bersandar, bertawakal, bergantung pada Allah SWT. Perjuangan. Tidak waktu, tidak dengan waktu yang singkat. Sebentar ya. Nah, baru beberapa tahun langsung sembilah ya atau tidak memiliki catatan ya catatan Naam, histori biografi orang yang pernah belajar waliati. Kemudian menjadi doa. Ini aneh. Tidak seperti itu dakwah ini. Diperjuangkan, dibela. Nah, Waja'alna minhum A'immat yahduna bi amrina lamma sabaru. Sungguh-sungguh kami jadikan mereka kata Allah Wajalna minhum di antara mereka a'immata para pemimpin, para imam Yahdu nabi amrina lama sabaru. Ini syarat. Para pemimpin imam memberikan memberikan hidayah petunjuk. Ya, lama sabar. Ini menuntut kita untuk sabar. Sabar. Sabar sangat sabar. <laughs> itu untuk kita untuk bersabar. Ya. Nah, sabar dalam belajar, sabar dalam menghadapi mad'um, sabar dalam amal dengan saudara kita. Ya. Kita dituntut untuk sabar. Jangan dikit-dikit mudah tersulut emosi. Alangkah kecilnya perlindungan kita. Alangkah tipisnya perjuangan kita. Sejauh mana kesabaran yang telah kita upayakan? Sejauh mana pengorbanan yang telah kita upayakan ya ikhwan? Para salaf kita, mereka mengorbankan, memperjuangkan, mengorbankan bahkan nyawanya. Mengorbankan seluruh hartanya, Perjuangan persat. Karena itu Allah menjadikan mereka pemimpin. Ya, dulu Nabi Amrin mereka memberikan petunjuk dan perintah dan dan besarnya nabi bi ayatina yukinun. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat yakin, sangat percaya ayat-ayat kan, sangat percaya dengan janji kan. Ya. Nah, kita harus yakin. Dan al-yakin tidak tegak kecuali dengan al-ilm. Ya, dan ini Tidak mungkin keyakinan yang tegak dengan asyakah, asyak. Dan keraguan. arroib. Nah, sehingga di sini penting kita untuk berilmu. Demikianlah janji-janji Allah terhadap orang-orang yang mau bersabar memperjuangkan agama ini. Butuh dengan kesabaran. Butuh dengan pengorbanan. Sabar dalam belajar. Sabar dalam mendakwahkan. Sabar dalam bermuamalah. Dalam mad'um. Dengan sesama. Ya. Apakah engkau pejuang? Apa yang sedang kita lakukan sekarang? kalau kesabaran kita terlalu tipis ya. Nah, dari juga. Dan mungkin juga janji Allah SWT. Man amila salihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyanahum ajrum bi ahsani makan ya'malu. Ingat ya. Eh? Man amila Man amila salihan. Dan siapa yang melakukan amal soleh. Menuntut ilmu adalah termasuk amalan yang sangat soleh. Ini janji Allah. Min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Entah dia wanita, entah dia laki-laki atau manusia. dan keadaan dia yakin, dia beriman. Apa janji Allah? Allahiyannau hayatan tayyibah. Maka sungguh, sungguh, sungguh, sungguh, sungguh pasti akan kami berikan mereka kehidupan dan kehidupan yang penyib, kehidupan yang baik nah bukan berarti tidak diuji ya karena dunia adalah darul darul imtihan darul ibtila negeri penuh dengan ujian ya nggak mungkin tidak diuji tapi orang-orang yang mereka mengamalkan amalan soleh tadi mempelajari ilmu, berupaya mengamalkannya. Sabar di atas itu semua. Sabar di dalam mendakwakannya. Ini Allah. Fal muhyin hayatan tayyibah. Sungguh kami akan karuniakan kepada mereka kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang baik. Ya, baik ketika diuji dengan kesempitan. Baiknya seperti apa? Dia seperti Allah uji mereka dengan kelapangan. Kemudian mereka pun menjadi hamba yang syukur. Rahman. hamna. Wala quwata illa billah. Sehingga ahibat fillah azakumullah. Di sini ya, nah berupaya untuk memacu lagi semangat kita di dalam menuntut ilmu. Termasuk anak pribadi. Yang namanya al-futur. Nah, keputuran ya lemahnya semangat itu akan dialami siapa saja. Siapa saja di antara kita. Nah, diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya manusia ada kalanya timbul rasa semangat yang luar biasa, timbul pula keputuran. Nah, di barang siapa yang puturnya itu tetap di atas sunnah Rasul, saya dia akan selamat. Dia. Semoga Allah SWT menolong kita. Nah, dan menguatkan kita, memberikan keistiqomah kita untuk senantiasa mentaatinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan, menjauhi segala larangannya. Nah, itu ahibati fillah sedikit ya, lumayan cukup banyak ya. Ya, upaya untuk kita kembali kembali berupaya semangat ya termasuk anak pribadi kita semua ya. Nah, di dalam menuntut ilmu agama. Nah, baiklah kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, membahas kitab ini. Nah, sudah berjalan berapa menit lagi? 24. 24 menit, insya Allah. Nah, kitab Syarhu Salasatil Usul. Nah, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya, Alhamdulillah kita sudah mulai membaca atau masuk kepada Al-Aslu Salis, usul yang ketiga. Pokok prinsip yang ketiga di dalam agama ini. ya Nama, naam, yaitu ma'rifatu Na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan sebelumnya, Alhamdulillah sempat kita baca matan ya. Matan pada kitab ini. Nah, tidak masalah untuk saat ini kita baca sedikit sekaligus ya. Kita baca matan langsung syarahnya. Kita baca qala muallif rahimahullah taala al-aslu salis. Nah, pokok prinsip yang ketiga yaitu ma'rifatun nabiikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam wa huwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisyun min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismaila ibni Ibrahim Khalil alaihi wa ala nabiyina Abdul salatu wasallam. Nah, ini nasab, nasab beliau ya. Nah, garis keturunan beliau. Subhanallah ya. Jadi mengenal Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad putra Abdullah. Nama abinya Abdullah. Kakek beliau Abdul Muttalib. Nah, kakek-kakek beliau lagi dari Talib ini Hashim. Tuh. Sehingga beliau dikenal dengan Bani Hashim ya. Anak keturunan Hashim. Dari suku bangsa Quraisy masuk suku yang naam suku terbaik ya dari bangsa Arab. Wawa minal Arab. Wal Arab, Arab sendiri itu adalah termasuk zurriyatun. Zurriyatu Ismail, Nabi Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail. Arab Arabnya. In Ibrahim, Al-Khalil. Nabi Ismail adalah caranya Nabi Ibrahim, Khalilullah. Alaihi wa ala nabina Muhammadin Abdullah Abdul Salatu Wassalam. Semoga Allah SWT mengarun, mengaruniakan, anugerahkan salawat dan salam yang paling utama kepada mereka semua. Nah, ini nasab beliau. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salih al saymin Nah, ay min usul salasati allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha wa hiya ma'rifatun ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu. Nah, itu termasuk tiga landasan pokok yang wajib bagi seorang insan untuk mengetahuinya yaitu mengetahui wajibnya seorang hamba untuk mengetahui Robnya, agama dan nabinya. Waqad sabaqal kalamu al ala ma'rifatil abdi rabbahu wa dinahu. Nah, sedangkan nah penjelasan terkait pengenalan seorang hamba, pengetahuan seorang hamba terhadap Allah dan agamanya itu sudah Alhamdulillah sudah kita lewati pembahasan tersebut. Wa amma ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fatatazammanu khamsata umur. Fatatazammanu khamsata umur. Adapun untuk mengetahui Nabi, mengenal Nabi padanya terdapat lima hal ya. Setidaknya ada lima perkara. Nah, awal yang pertama ma'rifatuhu nasaban ma'rifatuhu nasaban mengetahui nasab beliau. Bahwa asyrafun nasi nasaban. Yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk manusia yang paling mulia dari sisi nasabnya, garis keturunan beliau. Nah, ya, garis keturunan beliau. Nah, di kayak Nabi Muhammad sendiri putra Abdullah. Abdullah sendiri putranya Abdul Muthalib. Meskipun Abdullah dan Abdul Muttalib ini ya bukan seorang muslim ya. Tidak di atas agama tauhid. Tapi secara nah dari sisi apa ya? status sosial di masyarakat Abdul Muttalib ini adalah pemuka kaum. Ya. Orang yang mulia. Nah, tidak dikenal sebagai orang yang nah, bila orang rendahan, seorang penjahat, tampok seperti itu tidak orang terkemuka. Pemuka kaum. Luar biasa ya. Menjadi tempat rujukan kaumnya. Kalau terjadi permasalahan. Orang yang dituakan. Kalau di tempat kita ini ya. Nah, subhanallah. Ini dari kakek beliau. Termasuk Hashim. Nah, ini Bani Hashim. Adalah termasuk suku atau kabilah yang paling mulia dari kalangan Quraisy termasuk Quraisy adalah adalah kabilah yang termulia di bangsa Arab. Nah, Arab sendiri adalah keturunannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Anak keturunannya seorang nabi. Subhanallah. Sedangkan Nabi Ismail tentunya putranya Nabi Ibrahim Khalilullah. Kekasih Allah SWT. Sehingga luar biasa. Inilah nasab beliau. Iya, berbeda dengan kebanyakan manusia. Kadang bisa jadi orang tuanya bagus, entah kakeknya, mulia bila ya, ya penjahat, <laughs> nggak dikenal atau apa. Nah, kalau beliau demikian. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad Saleh Al Utsaimin mengatakan bahwa asyrafun nasi nasabah. Bahkan dia dikatakan orang yang paling asyraf orang yang memiliki garis keturunan yang paling mulia. Nah, inilah Nabi ya. Sudah Allah persiapkan jauh hari. Nah, ya, dari keturunannya aja keturunan yang termulia. Kan kalau kita membaca tarikh sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri akan banyak sekali ya nampak kemuliaan beliau. Dari sisi pernikahan beliau juga model pernikahan orang Arab itu macam-macam. Ya, ya yang model pernikahan sembila mendekati perkara ya sudah dikatakan perzinaan sekali itu banyak dan itu dianggap orang Arab itu budaya mereka peradaban mereka Nabi Muhammad sejak dahulu pun sudah bagus ya. nah kehidupan beliau pun juga sudah Allah persiapkan tersiapkan nah luar biasa memang sudah Allah persiapkan semenjak ini. Baik dari garis keturunannya. Beliau pun termasuk orang yang termulia. Nah, bahwa Muhammad bin Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ila akhir ma qalahu syekhu rahimahullah ta'ala. Yang mana beliau adalah Nabi Muhammad, putranya Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, sampai seterusnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh atau Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Nah, yang kedua, itu yang perkara pertama ya, yaitu kita mengenal nasabnya. Secara ringkas, bagaimana yang telah kita katakan tadi, garis keturunan beliau, nasab beliau adalah orang yang bahkan paling terkemuka. Subhanallah ya. Asani, yang kedua, ma'rifatus sinni. Ya, mengenal umur beliau. Nah, ini umur kehidupan beliau ya. Nah, wa makani wiladatih tempat kelahiran beliau. Wa mahajiri dan juga tempat beliau hijrah. Nah, diperintahkan Allah untuk pindah ya, hijrah dari tempat kelahiran beliau menuju tempat yang lainnya untuk berdakwah ya. Nah. Nah, bahwa Hashimiyun Nah. Oh, tadi ya. Tadi anak lewati ya bahwa Hashimiyun Quraisyun Arabiyun. Ini ya, beliau ini nasab beliau tadi ya. Ada yang kedua ini waqad bayan Syekhu biqouli walahu minal umri 63 nasana. Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah taala kata beliau menyebutkan walahu minal umri 63 nasana. Jadi umur umur beliau, umur kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu 63 tahun. Ini masa kehidupan beliau. Nah Inilah umur Nabi. Dan ini juga umur umatnya. Ya. Kebanyakan umur umat Nabi Muhammad demikian ya. Nah, ya enggak enggak enggak begitu berjauhan dari itu ya. Ada paling tidak begitu banyak. Nah, terlebih di zaman kita sekarang. Nah, di zaman sekarang kita ini benar ya. Ada yang lebih, tapi ya jarang, bahkan tidak sedikit itu yang di bawah. Masih muda, atau sudah meninggal. Nah, ya, beda ya. Zaman dahulu mungkin malah lebih banyak yang lebih panjang lagi umurnya ya. Nah, ada pun Nabi Muhammad SAW, umur beliau 63 tahun. Nah, dan ini tentunya di atas hikmah. Tetapan takdir Allah hendaki kepada beliau dan umur ini ya. Di atas hikmah juga ya. Nah, ya anda pun pandang ya, ini ini apa yang Anda pandang ya. ya terkala seseorang itu di atas umur 63 tahun, 60-an, atau sudah 70, mungkin 80, 80. Di sana sudah muncul apa ya? tingkat kelemahannya. Ya, dari sisi kekuatan dan dari segala hal yang lainnya. Naam ya. Sehingga umur ini adalah mungkin umur termasuk juga ini umur yang ya di menurut orang awam ya untuk produktivitas kerja itu ini kan kita pun paham ya umur masa kinerja orang yang kerja di di apa ya di perusahaan kah ataupun pegawai negeri ya ini batasnya 60 umur pensiun nah, umur pensiun nah ya nah, umur PNS ya pensiun PNS betul ini menunjukkan mereka mengetahui bahwasanya produktivitas seorang pekerja itu pun mereka dikatakan usia produktif itu masih memiliki kinerja yang bagus, tinggi itu di umur 60-an. Ya, atau batasan 60 tadi. Kalau sudah lebih dari itu, tentunya sudah berkurang tingkat produktivitasnya, produktivitas kerjanya. Nah, sehingga nilai etos kerjanya menjadi menurun. Ini istilah perekonomian ya. Nah, mungkin <laughs> ya, atau pernah tahu ya, ada yang tahu. Nah, ini ini gambarnya Sehingga ini tentunya di atas ilmu dan hikmah. Nah, ya. Kemudian wabaladuhu Mekah. Wabaladuhu Mekah itu yaitu baladu wiladatih. Iya, ini kota kelahiran beliau ya. Nah, sebagaimana disebutkan tadi, beliau ya lahir di kota Mekah ya, negeri beliau wahajir ilal Madinah dan beliau pun hijrah ke negeri Madinah. Nah, beliau inilah tempat beliau ya. Jadi perjalanan Rasul ini ya dari Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Di zaman itu ya tentunya tidak seperti zaman sekarang ya. Butuh perjalanan yang sangat jauh ya. Bisa berbulan-bulan bahkan mungkin. Nah, berbeda dengan zaman kita sekarang. Ya bisa mungkin sebulan atau dua bulan. Kalau zaman sekarang mungkin cepat ya. Ya seperti itu. Baik itu dengan kendaraan darat, karena sudah banyak kemudahan, transportasi jalan tol, katanya seperti itu ya. Untuk perjalanan Mekah ke Madinah. Demikian juga ya ditambah lagi kemajuan teknologi zaman sekarang, pesawat. Nah, nah ada beliau, ada pun beliau, inilah tempat beliau ya. Tempat hidup beliau. Beliau lahir di Mekah, kota Mekah. Dan beliau hijrah ke Madinah. Dia tidak melakukan eh, atau tidak pernah pindah ke kota yang lain. Kecuali dua tempat ini. Meskipun demikian ya ikhwah, insya Allah ya. Bagaimana kita mengetahui ya, bagaimana diterimanya dakwah dia, beliau, perkembangan Islam, Makan menjur, menyeluruh seluruh penjuru dunia. Naam ya. Inilah keberkahan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqad na'am ulida bi Makkah wa baqiya fiha 53 sana. Ah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahimahullah taala, faqad ulida bi Makkah. Beliau dilahirkan di kota Makkah pihak fiha salasan wa sana. Dan beliau tinggal di Mekah itu sampai umur beliau 53 tahun. Sampai dia berumur bahkan ya. Sebenarnya luar biasa. Dari kecil. Nah, beliau lahir di Mekah sampai umur 53 tahun. Lumayan, umur 53 tahun itu adalah umur yang bisa dikatakan sudah sangat lumayan tua ya sudah lumayan berumur sekali. Nah, beliau tinggal di Mekah selama 53 tahun. Suma hajar ilal Madinati wa baqiya fiha asyur sini. Kemudian, nah tentunya dengan perintah Allah SWT kepada beliau. Beliau diperintahkan untuk hijrah. Meninggalkan kota Mekah tadi menuju kota Madinah, kota Madinah dan tinggal di sana selama 10 tahun. Hanya 10 tahun. Subhanallah. Nah, Nah, ini dia hanya tinggal di Madinah selama 10 tahun. Ini juga banyak hal yang bisa kita petik dari sini nantinya. Kita selesaikan sedikit pada satu paragraf ini. fiya fiha fi Rabi'il awal sana ihda asyrata badal hijrah. Kemudian beliau meninggal di kota Madinah tadi di tahun Rabiul Awal. Nah, di bulan Rabiul Awal tahun ihda asyarah tahun 11 Ba'dal Hijrah, tahun 11 Hijriah. Nah, tahun 11 Hijriah, tepatnya di bulan Rabiul Awal, beliau meninggal di kota Madinah. Nah, di sini ada beberapa faedah juga yang sebenarnya bisa kita petik di ya, ikhwa. Nah, bahwasanya demikianlah ya. Masa di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkala beliau tinggal di kota Mekah baik dari kecil. Nah, nanti kita akan baca juga bagaimana perjuangan beliau mendakwakan tauhid di umur 40 tahun. Beliau pun sabar mendakwakan tauhid tadi di kota Mekah. Tidak sebentar ya, selama 13 tahun. Penuh dengan kesabaran. Penuh dengan penentangan. Ya, intimidasi. Ya, dimusuhi, dikucilkan. Betapa sabarnya dia selama 13 tahun. Subhanallah. Mendakwakan sembunyi-sembunyi. Ya. Mulai ada yang tertarik. Itu pun mereka harus menerima segala macam penentangan. Ada yang disiksa, seperti bilang, Amr bin Yasir bahkan dibunuh. Nah, Yasir dan istrinya semuanya. Anaknya disiksa. Luar biasa. Nah, inilah kesabaran kaum muslimin bersabar saat itu. Tatkala mendakwakan Islam bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala hanya semata-mata memeluk agama Islam. Ya, yeah. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabar. Nah, dia manusia biasa. Nah, dengan janji-janji Allah tadi. Kalau dia sabar, Allah pastikan akan ada pertolongan. Allah akan bela. Bahkan Allah jadikan dia pemimpin. Dan Allah berpikir. tanpa sabarnya beliau. Nah, tanpa sabarnya para sahabat. Dan inilah jalan hidup para salaf kita. Jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat. Tidak semata-mata ya ikhwah. Hanya sekedar diuji sedikit. Dan ujian. Yang konsekuensinya mungkin kita akan dimusuhi, dikucilkan, Nah, dijauhi. Bahkan dengan ikhwa ya. Yang kemarin sepengajian kita. Karena permasalahan fitnah. Seperti yang terjadi di akhir zaman ini. Tidak sabar dia membela al Tidak sabar dia memperjuangkan al Tidak sabar dia memperjuangkan kalamul ulama. Bimbingan nasihat para ulama. Dan upaya menyelesaikan fitnah ini. Takut dia diintimidasi. Takut dia ditentang. Nah, berbeda. Sangat jauh. Kita dengan para pendahulu kita. Sangat jauh. Dari sisi ini aja sangat jauh. Belum dari sisi yang lain. Hanya baru sekedar kita cerita. Ya, membaca tentang atau tentang riwayat umur beliau. Ya, masa beliau hijrah. Di situ bisa kita tangkap ya. Luar biasa sabarnya mereka. Nah, belum dibaca lagi sejarah mereka yang lebih dalam lagi. Nah, menyesal. salah. Salah pun Oleh karena itu mereka adalah teladan kita. Di sini, maka dari itu ya. Sejauh mana pengorbanan kita, sejauh mana perjuangan kita terhadap Islam ini. Apakah kita mudah sekali goyah dengan ujian. Nah, yang konsekuensinya kita membela al-haq atau meninggalkannya. Padahal, apakah konsekuensi kita untuk membela al-haq tadi? Sampai mengorbankan nyawa? Sampai mengorbankan harta? Mungkin ya. Ya. Dulu mungkin kerja. sama ikhwa, berbeda. Nah, Berbeda prinsipnya dalam fitnah ini. Jadi putus, apakah tidak ada jalan cari rezeki yang lain? Bisa aja. Nah, wah mungkin kalau dia berupaya memegang al-haq, nah, dalam fitnah ini, posisi, fasilitas, dia Nah, mungkin ditempatkan di satu mahan. Akan dicopot. Dunia ya. Nah, belum sampai tingkatannya. Dan bumi Allah sangat luas. Nah, ini sangat jauh ya. Kita dengan mereka salaf soleh, salaf soleh, salafun soleh sangatlah jauh. Nah, ini hal yang kedua yang kita ketahui dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengetahui umur beliau, tempat kelahiran beliau dan tempat hijrah beliau. Yang ketiga, ma'rifatu hayatihin nabawiyyati wa yasrasan wa ishruna sana wa qad uhya ilaihi wa lahu arba'una sana kama qalahu ahdu syu'ara'ihi wa atat alaihi arba'una wa ashraqat syamsun nubuwati minhu bi Nah, perkara yang ketiga kata beliau mengetahui ma'rifatul hayatih nabawiyyah mengetahui kehidupan beliau tatkala diangkat menjadi nabi. Nah, kehidupan kenabian beliau. wa hiya 23 sana. Nah, dari umur 63 tahun tadi, selama 23 tahun, beliau, nah, menjadi seorang nabi dan rasul ya. Nah, faqad uhiya ilaihi walau arba'una sana. Beliau mendapatkan wahyu, diturunkan wahyu kepada beliau tatkala beliau di umur 40 tahun. Nah, jadi umurnya 63. Nah, turun wahyu di umur 40. Sehingga berapa tahun? 23 tahun ya. 23 tahun masa kenabian beliau. Betul. Masa kenabian beliau selama 23 tahun. Nah, ya terhitung termasuk ringkas. Tidak begitu lama sekali ya. Tidak sampai 30 tahun, tidak sampai 40 tahun. Nah, meskipun memang perjuangan awal itu bukanlah perkara yang mudah. Beliau langsung dapat ujian yang besar terkala mendakwakan tauhid. Nah, mesti yakin sangat bersyukur ya, ikhwan. Perjuangan kita dengan pendahulu kita yang soleh. Yang perjuangan Nabi, para sahabat kita tidak sebesar perjuangan mereka. Jauh. Meskipun bukan berarti kita tidak punya perjuangan di sini. Ya. Kita juga mengalami ya keterasingan, pengkucilan, naam oleh masyarakat. Meskipun ya tidak terlalu besar ya. Nah mungkin di awal-awal dulu sekarang sudah mulai orang mulai tidak terlalu antipati ya. Sudah mulai ada sisi penerimaan atau pemakluman ya dari mereka. Nah, sehingga kita sangat bersyukur. Nah, meskipun juga termasuk terkala kita menerima ujian, ujian-ujian yang lainnya, ujian fitnah dan dakwah ini masih belum ya seberat dengan ujian mereka para salaf kita. Nah, Nah, beliau kata beliau kata Syekh Muhammad bin Al Utsaimin diturunkan pada beliau wahyu tatkala beliau berumur 40 tahun sebagaimana yang diucapkan oleh para salah seorang syair yang menceritakan tentang beliau atas alihi arbauna fa asyaqat syamsu nubuwati minhu firman Nah, datanglah kepada beliau alam imam malaikat Jibril ataupun wahyu di sini. Nah, di di saat beliau di umur 40 tahun. Pak Syarakot Syamsun sehingga terbitlah, bersinarlah padanya Syamsun matahari kenabian di Ramadan di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan juga bahwasanya pertama kali beliau mendapatkan wahyu itu di bulan Ramadan. Sekaligus beliau menjadi seorang nabi. Nah, Kemudian yang keempat, nah setidaknya kita selesaikan lima perkara ya. Lima perkara yang penting, nah, perkara penting dalam upaya kita untuk mengenal Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arabi'ah, Arabi'u, bimaza kana nabiyan wa rasulan. Bimaza kana nabiyan wa rasulan. Dan apa beliau diangkat Allah SWT menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Fakat Nabi yang hina nuzila alihi kaunullahi ta'ala, beliau diangkat menjadi seorang nabi Terkala diturunkan kepada beliau firman Allah SWT. Nah, tentunya terkala nabi malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada beliau. Ya, tentunya itu ditandai dengan surat ya. Surat apa itu? Surat Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini pertama kali ya. Nah, di gua Hira ya. Kalau nggak salah ya. Di gua Hira. Nah, Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad lagi melakukan uzlah. Ini keputusan beliau ya. Dan ini tidak tidak boleh diamalkan oleh umatnya. Karena, karena karena beliau pun melakukan itu karena memang belum ada perintah syariat yang lain. Ya. Nah, dan beliau juga berupaya untuk menjauh dari kehidupan bangsa Arab yang sangat jauh dari syariat. Nah, kehidupan masyarakat mereka yang jauh dari bimbingan syariat, jauh dari agama, sudah sangat jauh ya dari masa kenabian. Sehingga penuh dengan ya kejelekan. Oleh karena itu disebut dengan zaman jahiliyah. Ya, wali ambillah. Para keharaman, kesinaan, numpahan darah, itu sangat mudah di zaman itu. Sehingga beliau pun melakukan usilah ya. Beliau menjauhkan diri. Dan mereka ke Gua Hira tadi, di sana Bapak Naam melakukan ibadah ya tentunya berpikir nah kepada Allah Subhanahu wa taala nah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril al kepada kepada beliau nah nah dan di sana diturunkan surat ataupun ayat dan surat pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 1 sampai 5. Iqra Bismiro, Iqra Bismiro rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Bismiro rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan, yang mencipta alam semesta. Khalaqal insana min alaqa. Allah lah yang telah menciptakan manusia dari alaqa. Nah, segumpal lagi. Ikram. Warok bukal akram. Bacalah. Dan muliakanlah Rabbmu. Alladzi allama bil qalam yang telah mengajarkan. Nah, dengan al-qalam allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan insan, manusia, sesuatu yang tidak dia ketahui. Ini surat pertama sekaligus beberapa ayat yang menjadi sebab beliau sebagai nabi. Summa kana rasulan hina nuzila alaihi qawlu ta'ala kemudian beliau pun juga menjadi rasul. Setelah itu beliau menjadi rasul. Nah, kalau dibaca tarikh sejarah beliau, nah, tidak sebentar ya jarak beliau. Nah, turun dari ayat yang pertama kemudian ke ayat yang kedua ini tidak sebentar. Lumayan panjang kisah beliau ya. Dan disebutkan dalam sirah An-Nabawiyah, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau mendapatkan ayat pertama ini, beliau pun nah iya juga cemas takut ya. Cemas, takut. Dan beliau pun menceritakan kepada istri beliau, istri beliau Khadijah ya. Nah, radhiyallahu anha. Nah, dan Khadijah pun Allah alam, ya, sehingga anak, mengajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Naam siapa ya masih keluarga beliau nggak salah namanya Naufal ya Naufal bin apa ya Anarfa, ceritakanlah apa yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan oh, apa Khadijah tadi pun menjelaskan kalau itu adalah sosok makhluk yang pernah menemani Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa? kalau alam ya, nah lupa itu kalau nggak salah nimbus ya, disebutkan nimbus. Itu malaikat Jibril. Nah, di saat, di saat itu juga singkat anak dalam sirat tersebut disebutkan nah bahwasanya Naufal tadi menceritakan menjelaskan kepada Rasul sekiranya dia pun mengungkapkan satu ungkapan ya sekiranya karena orang tadi ya yang masih kerabat dengan Rasul dan Khadijah tadi adalah orang yang mengerti pernah membaca kitab-kitab Taurat ataupun Injil nah jadi dia mengerti agama agama nah para nabi dan rasul sebelumnya yang murni. Ya, sebelum tersemar ya, sebelum rusak. Beliau pun mengatakan sekiranya aku masih hidup tatkala engkau ya dimusuhi ya. makna demikian ya. Nah, Rasul pun terkejut. Apakah aku akan dimusuhi? Apakah akan diusir? apakah aku akan dibenci? Iya. Nah inilah, ini sunatullah. Tidak, tidaklah seorang pun yang berupaya mendakwakan syariat ini, pastilah dia akan diuji. Nah, sebagaimana para nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad saw ketika mendengarkan cerita itu sangat sedih dia, sangat sedih. Dan kadang beliau adalah orang yang sangat disintai kaum. Bahkan dijuluki dengan alami orang yang terpercaya Muhammad orang yang terpuji oh, sangat dicintai kaumnya luar biasa nah tapi beliau harus menerima kenyataan tadi Tetapi beliau harus memperjuangkan al-haq mendakwakan tauhid menyebarkan syariat Allah diangkat Allah sebagai nabinya yang terakhir nabi akhir zaman Beliau harus sabar menghadapi ujian itu semua. Nah, demikian juga kita wahai umatnya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nah, selang beberapa waktu yang lumayan cukup lama turunlah kembali malaikat. Misalkan ya. Nah, beliau pun ya melakukan uzlah lagi ya kemudian setelah itu turun lagi malaikat dan dia takut pada saat lihat malaikat Jibril nah disebutkan malaikat Jibril berdiri di satu upuk ya jauh tapi nampak sambil dan dia sangat takut nah kalau tadi ya pada saat diceritakan Novel dia sangat sedih dihibur oleh istrinya ibu sama istrinya Khadijah radhiyallahu anha nah untuk mengukuhkan beliau menyebarkan beliau inilah nah ya figur istri yang soleha ya karena suami sedih nah mengalami kesedihan mereka menjadi seorang sosok yang berupa yang memotivasi menyemangati menyebarkan mengokokkan hati suaminya kemudian selama berapa lama turunlah malaikat Jibril kembali dan perintah untuk menurunkan ayat yang kedua dan dengan ayat itu pun dia sekaligus menjadi seorang rasul. Semakana rasulan hina nuzila alaihi qaulu ta'ala qaulu ta'ala kemudian beliau pun menjadi seorang rasul tatkala diturunkan kepada beliau firman Allah Subhanahu taala surah Al-Mudatsir ya ayat 1 sampai ke 7. Ya ayyuhal mudatsir. Nah, nah, ini kisah Nah, turunnya ayat yang kedua ini, malaikat Jibril, sebagaimana yang anak katakan tadi, sebelum menurunkan wahyu surah Al-Mudathir ini, beliau melihatnya. Sosok dari upuk dari ketinggian, dari kejauhan. Dan dia takut. Nah, dia usah takut. Sehingga beliau pulang ke rumah berselimut. Nah, karena itu ayat ini disebut dengan surat Al-Mudathir. Ya ayuhal mudathir wahai orang yang bersin. Nabi waktu itu tak. Muslimun. Kum fa'angzir. Berdiri tegaklah engkau. Dan berilah peringatan. fakap dia Dan Rabbmu agungkanlah dia. Wasiyabaka fatahir. Dan bajumu sucikanlah. Warrujza fahjur. Nah, ini ayat ini sempat kita baca ya pada pertemuan sebelumnya ar di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengartikannya sebagai as-sanam. Ar-Rujzu juga dimaknakan an najis ya, najis. Warujha fahjur. As-sanam kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab jauhilah. Ataupun najis jawilah. Wala tamnu tastagfir. Dan janganlah sekali-kali engkau berangan-angan Istighfir. Ya, kalau engkau beramal, engkau berharap untuk mendapat balasan yang banyak dari perkara dunia. Oleh Rabbika, asbir. Dan atas perintah Rabbimu, sabar. Nah. Nah, jadi memang di sini wala tamnun wala tamnun tastaksir. Kalau kita beramal, belum tentu kita mendapatkan dunia ya. Oleh Allah. Dan jangan pula kita mengharapkan dunia. Tapi berharaplah apa yang ada di sisi Allah SWT. Wali Rabbika Fasriyat. Dan atas ketetapan Rabbmu ini, sabarlah. Sabar. Ya. Inilah beliau. Fakoma pangzara fakoma bi'amrillahi azza Beliau pun berdiri dan memberikan peringatan dan menunaikan perintah Allah azza wajalla. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kalau melakukan perintah tadi langsung. Tidak tunda, tidak takut. Mungkin juga ya. Kalau kita mengetahui al-haq, yang mana al-haq harus dibela, yang mana al-haq harus diperjuangkan. Harus kita perjuangkan. Harus sama. Nah, meskipun kita akan tahu, akan ada konsekuensi. Kita akan menerima penolakan, kita akan menang kebencian, permusuhan. Nah, tapi kita harus sabar. Karena itu al-haq yang harus dibela, yang harus diperjuangkan. Nah, di sini eh, Syekh Muhammad bin Salim al memberikan faedah Walfarku farqu baina rasuli wa nabi kama Yakulu ahli ilm. Nah, di sini kata beliau ada perbedaan. Tadi sebutkan beliau diangkat nabi di awal mula beliau diangkat nabi, kemudian diangkat rasul. Nah, diangkat nabi, terkala diturunkan kepada beliau surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan beliau diangkat Rasul terkala Allah Subhanahu taala turunkan kepada beliau surah Al-Mudatsir. Nah, di sini beliau memberikan peda <clears throat> Ada perbedaan antara nabi dan rasul. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Ilm kata beliau, Nabi ya sallallahu nabi ya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in wa lam yu'mar bitablighi." Ini adalah definisi nabi menurut beliau ataupun juga sebagian al ilmu ya Nah, sebenarnya waktu kita pernah di Mahat, kita mendapatkan faedah di sini juga ada khilaf ya. Ada khilaf para ulama terkait al-farqu bainar rasuli wan nabi. Nah, ini adalah sebagian akwal pendapat para ulama ya. Nah, dan ini termasuk pendapat yang masyur ya. Nah, yang masyur dan banyak ya dipilih oleh kalangan ulama. Nah, kata beliau, anak nabiya, ini menurut sebagian ahli ilmi, kata beliau, anak nabiya huwa man uhiya ilaihi bisyar'in walam yu'mar bitablighi. Nah, seseorang yang uhiya ilaihi bisyar' seorang yang diwahyukan kepada beliau syariat. Orang yang menerima wahyu syariat. Walam yu'mar bitablighi. Tapi beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Nah, ya, beliau hanya mendapatkan wahyu. Ya, nah, ya, itu yang pertama. Kalau kita membaca kisah ini berdasarkan nah, kisah Rasul, tarikh atau sirah perjalanan Rasul, maka hal ini ya digambarkan demikian ya. Sekilas yang kita pernah kita sempat baca tadi ya. Bagaimana Rasul di awal hanya mendapatkan diturunkan wahyu surat Al-Alaq. Nah, ya, sanaka beliau diperintahkan oleh Malaikat Jibril untuk membaca Iqra. Membaca surat ini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah dan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Khalaqal insana min alaqa. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini belum ada perintah untuk anzir. Sedangkan dalam surat Al-Mudathir baru ya. Nah, kata beliau ada pun definisi ar-rasul wa rasulu man auhallahu ilaihi bisyarin wa umira bitablighi wal amali bih wal wa umira bitablighi wa amali bih. Nah, adapun Rasul adalah man uhya man ahallahu ilaihi bisyara. Adalah seseorang yang Allah wahyukan kepadanya syariah. Ini dari sisi ini sama. Ya, sama dengan Nabi. Wa umira bitablighi wal amali bih. Nah, ini sisi perbedaannya. Hanya saja Rasul umiru bitabligh. Kalau tadi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ya cukup dia hanya sebatas mendapatkan wahyu. Kalau ini diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tadi dan sekaligus untuk mengamalkan wahyu tersebut. Fakulu rasulin nabiyun walaysa kulu nabiyun rasulan. Nah, sehingga yang namanya rasul pasti nabi. Tapi seti, tidak setiap nabi itu rasul. Ya, ini kesimpulan dari beliau. Nah, sebagaimana tadi kan, pada surat Al-Mudathir ini baru turunlah perintah untuk anzir. Nah, ya. Ya ayuhal mudathir. Wahai orang Muslim, Kum fa'angzir. Beri ringkat. Ayolah, berikan peringatan. Berikanlah peringatan kepada umat manusia. Nah, di sini. Ya, ini menurut sebagaimana yang katakan sebagian akwal atau pendapat para ulama ya. Meskipun dalam hal ini sebagian faedah yang pernah kita dapatkan ada khilaf ya. Ada khilaf dari kalangan para ulama terkait definisi perbedaan atau definisi antara nabi dan rasul. Allahu a'lam bishawab. Yang terakhir, nah perkara yang kelima yang perlu kita ketahui terkait ma'rifatuna ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pengetahuan kita terhadap nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khamis bimadza ursila wa limadza. Nah, beliau ini diutus dengan apa? Dan untuk apa? Nah, dengan apa dan untuk apa beliau ini diutus? Fakat ursila bitauhidillahi ta'ala wa syari'atihi al-mutadamminati li fi'lil ma'muri wa tarkil mahdzur. Nah, ursila rahmatan lil alamin ikhrajihim min zulmat syirk wal kufri wal jahl ila nuril ilm wal iman wal tauhid hatta yanalu bidzalika maghfiratallahi wa ridwanahu wa yanju min iqabi sukhtihi. Nah, yang kelima, bimaza ursila wal mada. Dengan apa dan untuk apa beliau ini diutus? Fakar ursila bitauhidillahi ta'ala wa syariati al-mutabamminati li fi'il ma'muri wa tarki Beliau ini Allah utus untuk mentaatkan Allah. Ini adalah tujuan ya. Ya. Setiap para nabi dan rasul Allah utus di permukaan bumi. Ya, sama. Untuk terkait yang kelima ini sama. Tidaklah Allah mengutus para nabi dan rasul tujuan sama. Nah, Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Itulah kami utus seorang, seorang rasul pun sebelum engkau. Ila nuhi ilaihi melainkan kami wahyukan padanya annahu la ilaha illa ana. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak dipadai padaku, Pak Dun. Nah, maka hendaknya kalian beribadah padaku. Nah, dia itu untuk tauhidullah. Karena Allah SWT. Wa itu Tentunya itu syariat Allah. Syariatih al minati li fi'il ma'mur wa tarkil Dan juga betulnya untuk menerima syariat Allah SWT. Yang mana syariat Allah ini terkandung padanya nah terkandung padanya fi'il ma'mur perintah untuk menjalankan perintah apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Allah larang darinya itu syariat. Nah, bab terkait ibadah yang Allah atur. Nah, ya. akan Islam. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ini diatur oleh syariat. Nah, dan terkait al-mu'amalah mau amanah ya. Nah, gimana tata cara jual beli yang diperbolehkan, batasannya, yang haram. Nah, dan seterusnya dari syariat yang Allah wahyukan kepada beliau, yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, dan hal-hal yang Allah di dalam syariat tadi Allah perintahkan untuk ditinggalkan atau Allah larang ursila rahmatan lil alamin. Allah SWT mengutus beliau tujuannya sebagai rahmat semesta alam. Ikhraji min zulmati syirk wal kufr Wajahal ila nuril ilm wal iman wa dhahir. Ya, tentunya Allah tidak eh, tidak bukan. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan kebaikan, untuk rahmat. Ya, karena itu kita sangat selayaknya ya kita berselawat kepada beliau. Nah, sangat banyak ucapan para ulama terkait perintah ya untuk bersalawat kepada beliau. Nah, karena besarnya, agungnya jasa beliau terhadap kita. Ya, kalau bukan Allah jadikan sebab beliau, sungguh kita termasuk orang-orang yang celaka dan binasa. Jauh dari cahaya iman, jauh dari cahaya Islam, jauh dari cahaya tauhid, jauh dari cahaya sunnah. Ini semua nikmat yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, kata beliau, "Ursila rahmat lil alamin. Beliau diutus tujuannya sebagai rahmat lil alamin untuk semesta alam ini. Sabarnya beliau menjalankan, mengajarkan, menebarkan syariat tadi. Syariat yang penuh maslahat. Saya penuh kemaslahatan, kebaikan bagi alam. Bukan semata-mata manusia. Semesta alam. Ya. Karena syariat Allah menyangkut, menyangkut seluruh bagaimana mu'alah, mu'amalah kepada makhluk. Bahkan kepada sang khalik. Dan juga kepada makhluk. Sesama hamba. Sesama muslim. Dengan non-muslim. Bahkan dengan al-bahaim, al-hayawanat, dan hewan. Ada caranya ya. Nah, penyembelihnya. Ya. Nah, makan. Mana yang halal, mana yang haram. Cara menyembelih. Nah, terkala ada yang zolim dari kalangan hewan. Dan diperintahkan untuk membunuhnya. Dan itu punya tujuan. Semuanya mengandung maslahat. Nah, ini kata beliau rahmatan lil alamin. Bikhrajim min dhulmati syirk wal kufr wal jahil. Untuk mengeluarkan mereka dari delapan kesyirikan, kekufuran dan kebodohan. Nah, ya. Ila nuril ilmu wal iman wa tauhid. Menuju kepada cahaya ilmu iman dan tauhid. Nah. Hatta yanalu bidzalika magfiratullahi wa ridwanahu wa yanju min iqabi wa sukhti sehingga mereka semua dan sebab itu mereka bisa meraih ampunan dari Allah SWT, keriduannya. Dan dengan sebab itu semua, mereka selamat dari hukuman Allah dan kemurkaannya. Nah, Alhamdulillah. Allah wa'ala bisawab. Nah, itulah ya. Dari sekelumit ya. Apa yang kita perlu ketahui dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Mungkin sudah lumayan cukup lama waktunya. Nah, ya itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pagi hingga menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan mohon maaf anak kiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum wabarakatuh. ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته